di mana saja Anda berada Pendengar Radio al Cianjur Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya Radio Ris di Kebumen Radio 1 di Lombok Radio Suara Kalbu di Jayapura Radio Amoba di Pangkal Pinang Radio Hidayah di Pekanbaru dan pemirsa Suro TV Padang di mana saja Anda berada Alhamdulillah sore ini untuk yang pertama kali selesai libur Ramadan kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab tentang amalan hati. Materi terakhir kita tentang zikir. Zikir termasuk salah satu di antara amalan hati. Kita sudah menjelaskan makna zikir baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita juga sudah menerangkan ayat-ayat Al-Quran tentang zikir <clears throat> Baik ayat yang bernada perintah untuk berzikir Pujian Allah kepada orang-orang yang berzikir Serta beberapa faidah dari zikir Faidah dunia ataupun akhirat faedah untuk jiwa kita ataupun untuk raga kita dan faedah untuk individu kita ataupun lingkungan masyarakat kita kita sudah terangkan sekarang kita masuki hadis-hadis yang berbicara tentang zikir. Pertama, menurut hadis, zikir itu ruhnya jiwa. <clears throat> Siapa yang banyak berzikir itu sama dengan menghidupkan jiwa. Dan siapa orang yang jiwanya kosong dari zikir oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan seperti orang yang mati. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari sanadnya sahih kenapa zikir itu dianggap orang yang berzikir orang yang hidup maknanya orang yang hidup jiwanya sebab hidup atau matinya jiwa seseorang sangat ditentukan oleh hubungan jiwa orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin kuat, semakin dekat, semakin erat hubungan jiwa seorang dengan Allah, semakin hidup dan semakin sehat dan sebaliknya semakin jauh hubungan seseorang dengan Allah semakin garing jiwanya semakin kering semakin gersang dan bisa mati kalau jarak dia dengan Allah terlalu jauh kita sudah pernah menjelaskan Zikir ini sumbernya dari wahyu, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran itu oleh Allah disebut dengan sebutan ruh. Karena salah satu di antara sifat Al-Quran adalah menghidupkan jiwa yang sudah mati. Makanya disebut dengan sebutan ruh sebagaimana Allah berfirman wa kadzalika auhayna ruhan min amrina Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Disebut ruh karena bisa menghidupkan jiwa. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum Hai orang-orang yang beriman penuhi seruan Allah dan rasulnya bila Allah dan Rasulnya memanggil memanggil kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan jiwa kalian. Maksudnya memanggil kepada Al-Quran dan As-Sunnah Penuhi panggilan itu dengan hal itu jiwa kalian akan hidup Nah berdasarkan hal itulah maka Para ulama zaman bahula Ketika melihat orang-orang kafir yang pasti jiwanya kosong melompong dari ruh, kosong dari wahyu, kosong dari zikir, maka para ulama menyatakan mereka itu kuburan yang sedang berjalan. Kenapa disebut kuburan yang berjalan? Karena raga mereka menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Jiwanya sudah mati terlebih dahulu sebelum raganya mati. Jiwanya, hatinya sudah terkubur dalam raganya. Itulah kuburan yang sedang berjalan. Maka bukti hidup atau matinya jiwa seseorang salah satunya ditandai dengan zikir. Kalau seseorang berzikir kepada Allah dengan seluruh potensi yang dimiliki, zikir dengan lisannya, zikir dengan hati dan fikirannya, bahkan zikir dengan seluruh anggota badannya, tangannya zikir. Kedua kakinya juga zikir. Kedua matanya juga zikir. Kedua telinganya juga zikir. Seluruh anggota tubuhnya zikir kepada Allah itu tanda jiwa orang itu hidup. Apa dan bagaimana cara berzikir dengan anggota badan nanti kita akan jelaskan ketika menerangkan jenis-jenis zikir. -jenis dalam hadis lain ini hadis kudsi. Allah menerangkan salah satu di antara faedah zikir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla Allah berfirman ini yang disebut dengan hadis kursi. Hadis kursi ini sering kita dengar. Tapi banyak orang yang salah paham terhadap artinya bahkan ada yang bingung dengan maknanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." In dzakarani in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairum min Kata Allah Azza wa Jalla, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Allah akan bersikap kepada hamba sesuai dengan prasangka hamba itu kepada Allah. Apa maknanya? Sering disalahfahami. Kalau kita menyangka Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan menyelamatkan kita dari neraka, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, cukup karena Allah akan berbuat kepada kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Tapi dia terus-terusan dosa dan maksiat. Terus-terusan mengabaikan perintah Allah, terus-terusan melanggar larangan Allah berpegang kepada hadis ini lalu dia meyakini percaya diri bahwa dia akan ke surga, bahwa Allah akan mengampuni dosanya sekalipun dia bermaksiat karena dia berprasangka baik kepada Allah. Yaitu Allah akan mengampuni walaupun dia terus-terusan bermaksiat. Nah, coba pertanyaan. Apakah itu prasangka baik kepada Allah atau prasangka buruk? Kita berdosa terus menerus tapi kita meyakini Allah mengampuni kita. Itu prasangka baik apa buruk? Buruk. Sudon kepada Allah. Karena apa? Karena kalau orang terus-terusan berdosa tanpa tobat, tanpa melakukan kebaikan, tapi dia meyakini Allah akan mengampuni dia, berarti dia menuduh Allah tidak adil. Masa yang dosa terus-terusan diampuni, yang tobat diampuni. Masa yang muslim yang soleh diampuni Yang jahat yang ahli maksiat juga diampuni Walaupun tidak tobat Allah berfirman Afanaj'alul muslimina kal mujrimin Apakah kami akan menyamakan Menganggap sama orang-orang muslim yang taat dengan orang-orang yang durhaka? Tidak, mereka la yastia la yastawiyani indallah. Mereka tidak sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang dosa terus, maksiat terus, taubat tidak, ibadah tidak, tapi dia yakin bahwa dia akan diampuni dosanya, berarti dia suudzon kepada Allah. Sikapnya itu apa? Bertolak belakang dengan ayat Al-Quran. alul muslimi ginakal mujrimin. Malakum kaifatahkumun. Kata Allah, apakah kami akan menjadikan orang yang muslim yang taat dengan yang durhaka itu sama? Bagaimana cara mereka berfikir menetapkan kaidah? Allah bantah anggapan mereka yang seperti itu, ya. Jadi itu bukan husnudhan tapi suudhan kabar Allah Azza wa Jalla. harus dibedakan dengan tamanni. Dhan itu semakna dengan roja atau harap. Kalau umpamanya seseorang dia bercocok tanam. Bercocok tanam tidak pasti berhasil ada gagalnya, tapi dia berusaha. Dia bercocok tanam, dia jaga tanamannya dari hama, dia berikan pupuk, dia berikan pengairan yang cukup setelah besar dia jaga agar jangan sampai ada yang merusaknya. Lalu dia berharap panennya akan berhasil. Itu harapan ini harapan kosong atau harapan yang berisi, yang berisi karena realistis karena ada ikhtiar dan usaha Dia menyangka bahwa Allah akan memberikan panen yang melimpah Ya itu zon yang bagus Tapi kalau kita punya ladang, punya sawah Tapi tidak digarap, tidak ditanami Tidak bercocok tanam di ladang tersebut kita biarkan lalu kita husnudon kepada Allah Allah maha pemurah walaupun tidak ditanami nanti padi itu tumbuh-tumbuhan itu akan jadi dengan sendirinya kita tinggal memanen saja apakah itu harapan atau hayalan hayalan Harapan wajib disertai dengan ikhtiar dengan usaha. Berharap tanpa ikhtiar dan tanpa usaha itu menghayal. Zon harus didasarkan pada ikhtiar dan usaha sesuai dengan yang Allah gariskan. Ketika seseorang percaya diri bahwa Allah akan mengampuni tapi, tapi tidak taubat, tidak berbuat kebaikan, dia dosa terus menerus, maka itu suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu penjelasan para ulama ketika merangkan ana inda dhanni abdi bi aku bergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau umpamanya seorang hamba dia berusaha iman, beramal soleh sesuai dengan yang Allah gariskan, lalu dengan semua ikhtiar itu dia menyangka Allah akan mengampuninya, Allah akan menerima amal ibadahnya, Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka dan masukkan dia ke dalam surga ya inilah dhon yang Allah maksudkan dalam hadis kudus yang barusan Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ini salah satu di antara faedah zikir. Aku akan selalu menyertai dia setiap kali dia berzikir kepadaku. Setiap kali hamba berzikir kepada Allah, Allah akan menyertainya. Inilah yang disebut dengan ma'iyatullahil khasah. Penyertaan Allah dengan makna khusus. Allah menyertai dia. Maknanya Allah melindungi dia. Allah memberikan pemeliharaan, penjagaan kepada dia. Allah akan menjaga dia. Allah akan menolong dia. Allah akan memberikan rahmatnya kepada dia, bimbingannya kepada dia. Itu disebut ma'iyah khasah, penyertaan Allah kepada hamba secara khusus. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin semuanya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa innallaha ma'al muhsinin Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan menyertai di sana dengan makna khusus yaitu memberikan perlindungan penjagaan bimbingan tuntunan yang akan bermanfaat kepada dia ya Adapun kalau Allah menyertai seluruh makhluk termasuk orang-orang kafir, termasuk binatang, wa huwa ma'akum ainama kuntum wa huwa ma'ahum ainama kanu. Dalam satu ayat Allah menyatakan Allah menyertai kalian semua. Kalian semua baik orang kafir ataupun orang mumin dimanapun kalian berada Allah menyertai seluruh makhluk dimanapun makhluk itu berada baik benda hidup ataupun benda mati Sampai-sampai daun kering yang jatuh di tengah di tengah hutan yang amat sangat lebat Allah mengetahui Allah menyertai ini disebut dengan ma'iyah amah menyertai secara umum dengan makna Allah mengetahui Allah mengawasi Allah mengatur Allah lah yang memanage semuanya Adapun hadis yang sedang kita bahas wa ana ma'ahu hina yadhkuruni Allah aku akan menyertai dia ketika dia berzikir kepadaku ini maknanya khasah maknanya khusus aku menyertai dia maknanya aku akan melindungi dia aku akan membimbing dia aku akan menjaga dia Ingat nggak ketika kita membahas hadis bila seseorang keluar dari rumah lalu membaca doa keluar rumah bismillahi tawakal tu Allah la haula quwwata illa billah maka faqad kufiya wa uqiya ya dia itu sudah diberi kecukupan, diberikan perlindungan, diberikan apa-apa pemeliharaan, penjagaan. Maka setan laknatullahi alai. Ketika melihat orang itu keluar rumah, dia siap dengan pasukannya untuk menggoda. Selama di perjalanan, Ketika orang itu membaca doa tadi, berzikir kepada Allah dengan membaca doa tadi, setan berkata, apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang sudah diberikan kecukupan, perlindungan dan penjagaan dari dari Allah Azza wa Setan tak berdaya. Allah memberikan perlindungan. Bila seseorang mau tidur lalu membaca ayat kursi terlebih dahulu, Allah akan mengirimkan malaikat yang menjaga dia terus sampai subuh. Dan syaitan laknatullahi alaih tidak bisa mendekati dia sampai subuh. Lihat efek dari zikir. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku selalu menyertai dia selama dia berzikir kepadaku. Ini salah satu di antara faedah zikir. Allah akan menyertai dia. Mananya memberikan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. In fi nafsi zakartuhu fi nafsi Bila dia menyebut namaku dalam dirinya Aku pun akan menyebut nama dia di dalam diriku Nafas Dia atau manusia memiliki nafas Nafas itu maknanya jiwa. In dzakaroni fi nafsi. Kalau dia, kalau hambaku itu menyebut namaku di dalam dirinya, manusia ini punya nafas. Maka aku pun akan menyebut namanya di dalam diriku. Allah juga punya nafas. Ayat menyatakan demikian, hadis juga menyatakan demikian. Ketika hmm, Nabiullah Isa salatu wassalam. Ditanya oleh Allah, Hai Isa, apakah kamu berkata kepada manusia bahwa kamu adalah sesembahan selain aku? Kata Nabi Isa apa? Tidaklah layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak pantas aku katakan. In ana qultuhu faqad alimtah. Kalau aku pernah mengatakan demikian, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi walau a'lamu ma fi Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku tapi aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Di dalam ayat ini disebutkan jiwa. Nafas Allah dengan nafas makhluk tentu saja laisa kamitslihi syai'un tidak sama tidak ada yang menyerupai sifat Allah Azza wa Jalla dari kalangan makhluknya. Jangan sampai kita mengingkari enggak. Allah enggak punya nafas. Kalau punya nafas mah sama dengan makhluk dong. Ayat itu ditolak, ditakwil dengan makna lain. Sama dengan Allah melihat apa tidak? Ya melihat. Kita melihat apa tidak? Ya melihat. Sama enggak melihatnya Allah dengan melihatnya kita? Enggak sama. Enggak bisa kita ingkari Allah enggak nggak Allah mah enggak melihat. Kalau Allah melihat sama Allah dengan makhluk. Apakah berarti menuduh Allah buta? Tentu saja tidak mungkin. Menuduh ah, mengingkari Allah melihat karena dalam rangka mensucikan sifat Allah karena tidak ingin diserupakan dengan makhluk tapi berefek menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih buruk. Kalau Allah tidak melihat apakah ada makhluk yang tidak melihat? Banyak. Serupa dong dengan makhluk yang tidak melihat. Wajib kita yakini Allah melihat, Allah mendengar, tapi cara dan hakikat melihat dan mendengarnya tidak ada yang sama dengan makhluk manapun. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa ja'alnahu sami'an basira. Kata Allah kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Sama sami'an dan basironya. Allah sami'an dan basira. Makhluk sami'an dan basira. Tapi hakikat dan kaifiatnya laisa kamitslihi syai'un. Itu saja gambaran penjelasan yang mudah. Sering saya jelaskan jangankan Allah dengan makhluk ya. Cara melihat makhluk dengan makhluk satu sama lain apakah sama? Jauh berbeda ya. Itu makhluk dengan makhluk Tidak ada yang sama antara kita dengan binatang Binatang yang satu dengan binatang yang lain Cara melihatnya jauh berbeda Makhluk dengan makhluk itu Apalagi khalik dengan makhluk jadi wajib kita yakini Allah melihat, Allah mendengar, tapi bagaimana hakikat dan cara melihat dan mengenai tidak ada yang sama dengan makhluk manapun. Demikian juga Allah punya jiwa, manusia makhluk juga punya jiwa, tapi jiwanya berbeda ya. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tapi tangannya tidak ada yang sama dengan makhluk yang lainnya dan seterusnya. Begitulah cara memahami ayat-ayat dan hadis tentang sifat. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairum min. Bila hambaku menyebut namaku dalam satu mala mala itu kelompok, mala itu majelis, mala itu satu halakoh, satu kumpulan orang. Orang-orang itu menyebut nama Allah di perkumpulannya, di majelisnya, di halakohnya, maka aku akan menyebut nama orang itu di satu majelis yang jauh lebih baik daripada majelis mereka. Maknanya Allah akan sebut nama orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Allah itu istiwa di atas arsy. Arasnya dipikul oleh para malaikat. Yang jelas gamblang nanti hari kiamat aras Allah dipikul oleh berapa malaikat? Delapan malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idhin samaniyah. Arsya Allah pada waktu hari kiamat nanti dipikul oleh delapan malaikat. Itu nanti pada kiamat. Adapun sekarang Wallahu alam bisawab tidak ada penjelasan yang yang jelas tentang hal itu. Dan satu hadis tapi dhaif bahwa sekarang aras dipikul oleh empat malaikat. Tapi hadis ini dhaif. Jelas ayat menyatakan nanti kiamat dipikul oleh delapan malaikat. Di sekitar aras, di sekeliling aras ada para malaikat yang dekat dengan Allah. Jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung. Saking banyaknya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah sendiri nah itu yang oleh Imam Al-Qurtubi disebut dengan malaikat karubiyun karena dekatnya mereka dengan Allah setiap kali ada orang yang berzikir kepada Allah menyebut nama Allah dalam satu majelis, Allah sebut nama orang itu, maknanya Allah puji orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Halakoh para malaikat itu jauh lebih baik daripada halakoh manusia atau makhluk manapun. Allah menyatakan in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain hum khairumin bila hambaku menyebut namaku dalam satu majelis, aku akan menyebut nama dia di satu majelis yang jauh lebih baik daripada majelis mereka. Allah puji orang tersebut ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa orang yang memuji Allah Azza wa Jalla berzikir menyebut nama Allah dalam satu majlis orang tersebut akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam memberikan istilah khusus bagi orang-orang yang berzikir, yaitu al-mufridun Al-Mufridun itu bahasa kitanya sang jawara. Orang-orang yang apa, yang spesial, yang istimewa, yang dalam kompetisi apapun selalu juara, selalu menang. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sabakal Mufridun telah mendahului, telah menang tuh lebih dahulu ada di depan orang-orang al-mufridun. Para sahabat bertanya, "Wa mal mufriduna ya Rasulullah?" Kalau dikasih lagi main bola lagi dia. Apakah al-mufridun itu ya Rasulullah? Berkatalah Rasul SAW adzakirun Allah kathira wa zakirat Yaitu laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Dan juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Orang itulah yang akan menjadi orang-orang yang juara yang selalu terdepan Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di antara faedah dari zikir, bila zikir itu dilakukan di satu majelis, ada dalam waktu yang bersamaan empat faedah, empat keutamaan Allah turunkan kepada mereka. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, kita sedang berzikir. Tapi zikirnya bukan dengan lisan. Zikirnya ada dengan telinga. Zikirnya dengan hati, dengan fikiran, Dan dengan kedua kaki dan mungkin tangan kita. Nanti akan dijelaskan makna berzikir dengan telinga itu apa. Bahkan kalau di sini berzikir dengan mulut, dengan lisan tidak boleh. Karena akan mengganggu kegiatan kajian yang sedang kita lakukan. Nah, Zikir yang kita lakukan sekarang ini mengundang beberapa keistimewaan dari Allah sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده Tidaklah satu kaum duduk-duduk dalam riwayat lain fi baitin min buyutilah di dalam salah satu rumah Allah di masjid seperti sekarang ini. Tidaklah satu kaum berzikir dalam satu majlis menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka akan dicurahkan rahmat kepada mereka, akan diturunkan ketentraman jiwa kepada mereka, dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau satu kaum beberapa orang berkumpul di salah satu masjid lalu mereka berzikir kepada Allah. Baik dalam bentuk membaca Al-Quran dan seutama-utama zikir Allah mengkaji ilmu. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan afdalu dzikri al-ilm. Seutama-utama zikir itu ilmu. Baik mengajarkannya ataupun mempelajari. Wa afdalu majalis dzikir majalisul ilm. Seutama-utama majlis zikirlah majlis ilmu. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mengingatkan diri kita kepada Allah, hati dan pikiran kita dikaitkan kepada Allah kecuali ilmu. Hanya ilmu yang membuat hati dan pikiran orang terkait kepada Allah. Hanya ilmu yang menyebabkan orang itu selalu ingat akan kemaha besaran, kemaha kuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka seutama-utama zikir adalah mempelajari ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Majlis terbaik adalah majlis ilmu. Tidaklah satu kaum berkumpul di suatu rumah Allah lalu mereka berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan datang mengerumuni mereka akan diturunkan, dikucurkan, dicurahkan rahmat kepada mereka, diturunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka, Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Cerita dalam hadis tadi berlanjut Diterangkan dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kharaja Muawiyah ala halaqatin fil masjid. Suatu saat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma keluar dan menemui satu halaqah di masjid. Satu majlis ada orang-orang berkumpul di majlis di di apa di di masjid. Lalu bertanyalah Muawiyah ma ajlasakum Ahwat di sebelah sana tolong dirapatkan lagi Maju ke depan dirapatkan kalau ada space yang kosong digeser agar yang baru datang bisa ada tempatnya Kata Muawiyah, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini ngapain? Dalam rangka apa? Mereka menjawab, jalasna nadzkurullah. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Muawiyah bertanya lagi. Pertanyaan ini kalau diungkapkan oleh orang biasa kepada kawan sesamanya, bisa bikin emosi. Karena sedikit agak mengandung kecurigaan. Kata Muawiyah, Allah ma'ajlasakum illa dhaq. Benarkah kamu duduk di sini karena Allah? Tidak ada motivasi lain kecuali karena itu. Pertanyaan itu seolah-olah apa? Meragukan niat baik mereka, betul apa tidak? Iya. Allah, betulkah kalian duduk di sini karena Allah? maajlas ma'ajlasakum illa dzak. Tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali untuk itu. Maka mereka semua menjawab nggak berani, ngambek ini khalifah. Khalifah itu lebih dari presiden. Kalau presiden mah hanya dalam satu negara, kalau khalifah mah pemimpin seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kata mereka, wallahi ma ajlasna il ma ajlasana illa dzak demi Allah. Sampai sumpah, tidak ada motivasi kami yang membuat kami duduk-duduk di sini kecuali itu, kecuali karena Allah berzikir kepada Allah. Mendengar sumpah mereka itu berkata Muawiyah, "Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadithan minni. Kata Muawiyah, adapun aku Aku tidak menuntut kalian bersumpah karena menuduh kalian, enggak karena mencurigai atau meragukan niat baik kalian enggak dan tak ada seorang pun Seseorang yang kedudukannya seperti aku lebih sedikit hadisnya daripada aku. Muawiyah menyatakan dia menghafal hadis paling sedikit dibanding sahabat-sahabat lainnya. Tapi tentang hadis yang dia riwayatkan ini dia tahu benar kata Muawiyah wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi suatu hari dahulu kalau Muawiyah jadi khalifah Nabi masih ada apa tidak? Ya pasti sudah tidak ada jangankan Nabi Khulafaur Rasyidin yang empat pun sudah tidak ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali semua sudah meninggal. Kata Muawiyah dulu Rasul Alaihi Sallallahu Wasallam keluar menemui satu halakoh di kalangan para sahabatnya. Para sahabat saya itu sedang duduk-duduk di masjid lalu ditanya oleh Nabi Ma'ajlasakum apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Mereka menjawab jalasna nadhkurullah wa nahmadu ala ma hadana islam wa manna bihi alaina. Kami duduk-duduk di sini untuk berzikir kepada Allah bertahmid memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan, hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan karunia Islam yang telah Dia berikan kepada kami. Lalu berkata Rasul SAW, Allah ma'ajlasakum illa dhaq, betulkah karena Allah? Tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali karena itu mereka menjawab Wallahi ma ajlasana illa Demi Allah tidak ada niat kami duduk-duduk di sini kecuali itu. Sama persis dengan jawaban orang-orang yang ditanya oleh Muawiyah tadi. Setelah ini, setelah itu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakinni atani Jibril فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة Adapun aku Aku tidak menuntut kalian bersumpah karena menuduh kalian Enggak Tapi barusan datang Jibril kepadaku Dia mengabarkan kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla merasa bangga terhadap kalian di hadapan para malaikat Kita lihat berzikir kepada Allah dalam satu majlis menyebabkan Allah bangga kepada kita di hadapan para malaikat. Walhasil Istilah dengan zikir seluruh majlis yang kita buat Baik seorang, dua orang ataupun banyakan Karena itulah yang akan mengundang banyak kebaikan Sebaliknya bila dalam satu majlis mereka duduk ngobrolnya ngalor ngidul. Isinya gosip. Isinya isu. Isinya berita-berita yang buruk yang simpang siur apalagi cacian dan makian. Tidak ada zikir kepada Allah. Tidak ada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam majlis tersebut akan memberikan kerugian dan madarat kepada kita dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum duduk-duduk dalam satu majelis Tapi mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majelis itu. Juga tidak bersolawat kepada nabi mereka. Kecuali majelis itu akan memberikan kerugian kepada mereka. Bila Allah menghendaki, Allah akan azab mereka. Dan bila Allah menghendaki, Allah akan ampuni mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya lalu berkata Imam At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun sahihun." Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Ya. Hadis ini menerangkan kalau satu majlis dibuat apapun rapat, atau seminar tentang sesuatu yang sifatnya duniawi atau training atau pelajaran. Nggak ada zikir, nggak ada salawat di dalamnya. Majlis itu akan menjadi penyesalan. Kerugian dunia dan akhirat. Adapun kerugiannya di dunia, hati orang itu gersang. Hati orang itu keras. Keras dan gersangnya hati berefek buruk. Dia nanti akan merasa berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berat untuk melangkahkan kaki ke dalam majlis taklim. Mudah untuk dibisiki oleh godaan setan laknatullahi alaih dan orang tersebut akan menjadi orang yang jauh kabar Allah azza itu di dunia sudah terasa dia akan depresi dia akan stres dia akan kehilangan arah ketika melangkah dalam kehidupan ini Nah, oleh karena itulah itu hukuman di dunia. Di akhirat azab Allah menanti. Bila Allah menghendaki, Allah akan azab dia. Bila Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Apa maknanya? Lihat kehidupan dia setelah bermajlis dengan majlis yang buruk tadi. Kalau umpah orang itu tidak tobat, orang itu tidak istighfar, orang itu tidak menghapus kesalahannya tentang ibadah dan amal soleh, dia akan tambah jauh itu tanda bahwa Allah akan mengadab dia di akhirat. Tapi kalau setelah itu Allah beri dia hidayah, setelah itu dia sadar tobat, setelah itu ada orang yang mengingatkan, dia sadar lalu tobat, lalu memperbaiki diri, lalu melakukan ibadah dan amal soleh, itu pertanda Allah akan mengampuni orang tersebut. Berdasarkan hatilah kita bisa mengetahui bila seorang sudah duduk dalam satu majlis yang buruk lalu setelah itu dia tidak menyadari keburukannya diingatkan oleh orang malah ngambek malah berargumentasi malah dia membela diri dengan argumentasi yang memang dibisikan oleh setan tadinya nggak kefikiran berargumentasi seperti itu tapi setan memasukkan seolah-olah masuk masuk akal, seolah-olah logis, seolah-olah rasional, seolah-olah realistis. Akhirnya dia tidak merasa bersalah, lalu dia tidak merasa harus bertobat dari kesalahan. Berkata Rasul sallallahu alaihi qala iblis, telah berkata iblis laknatullahi alaih. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Hadis nah, ini kemarin kita bahas dalam kitab Ighathatul Lahafan. Nah, hadis ini dhaif sanadnya. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tapi ada penguat dari hadis lain yang isinya mendukung ini. Makanya di, dikutip oleh para ulama. Oleh Imam Ibnu Katsir dikutip dalam tafsirnya oleh Imam Ibnu Qayyim di, dicantumkan dalam kitab Ighathatul Lahafan. Kata setan, Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu berdosa. Dengan dosa itu dia akan binasa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, tergoda, dia la ilaha illallah dan istighfar terhapus itu dosanya. Dan dia dapat pahala dari tobatnya. Rugi setan capek gawe. Teka pakai beri dia diteke. Bikin bete. Sudah capek berbuat. Eh hasilnya hilang. Percuma. Sia-sia. Ya. Tapi iblis pintar. Falamma raitu dhalik. Ketika aku melihat manusia berdosa. Ahlaktuhum bil Aku hancurkan, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Fayahsabuna minal muhtadin. Aku bisikan ke dalam hatinya. Ini yang disebut dengan waswas. -was. Imam Al-Qurtubi menyatakan waswas -was dari setan itu maknanya adalah bisikan setan yang isi inti dari bisikannya langsung muncul dalam pikiran, langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Seolah-olah ting dia punya ide, tapi ide yang buruk. Aku bisikan ke dalam hatinya sehingga dia menyangka bahwa dia berada di atas petunjuk. Dia merasa benar dengan kesalahan yang dilakukannya. Nah, hati-hati kalau kita melakukan kesalahan, ditegur, diingatkan oleh orang, lalu membantah, membela diri, itu dan muncul ide berargumentasi secara jitu itu, ide itu bisikan setan. Laknatullahi alaih. Jangan coba-coba mengingkari nasihat dan peringatan. Nasihat hanya untuk didengar dan di, di apa namanya diterapkan dilakukan bukan untuk dibantah. Siapa yang membantah orang yang memberikan nasihat orang itu sudah termakan oleh hasutan setan laknatullahi alaihi. Itulah beberapa hadis tentang zikrullah dan zikrullah yang tadi diterangkan tentang keutamaannya baik dalam ayat di pertemuan yang lalu ataupun dalam hadis-hadis yang baru kita terangkan itu tanpa ada batasan waktu dan momen bisa dilakukan kapan saja di mana saja sedang apapun selama momen waktu dan tempatnya adalah momen yang layak untuk dilakukan zikir di sana. Adapun di tempat-tempat yang terlarang maka tidak boleh zikir. Seperti di WC sambil ngeden lalu berzikir maka tidak boleh, ya. Atau umpam sedang majlis ilmu begini ada yang berzikir seorang dua orang la ilaha illallah la ilaha illallah itu menghinakan majlis ilmu. Atau membaca Al-Quran lagi ngaji sini buka musaf lalu baca mengganggu yang lain dan dia tidak mendengarkan isi kajian. Ngapain hadir? Kalau memang mau baca Al-Quran, keluar sana cari tempat lain silakan baca sendiri. Oleh karena itulah maka terlarang berzikir dan baca Al-Quran lah majlis seperti ini dengan lisan, zikirlah dengan telinga, zikirlah dengan mata, zikirlah dengan hati. Bagaimana bentuknya nanti kita akan jelaskan ya. Inilah hadis-hadis tentang keutamaan zikir. Ayat sudah, hadis sudah tinggal apa? Penjelasan para sahabat dan para ulama tentang zikir. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Alaikum bi dzikrillah fa innahu shifa'." dzikran nas, fa innahu da'un. Kata Umar bin Khattab, lakukan oleh kalian zikrullah, menyebut-nyebut nama-nama dan sifat Allah. Sebut-sebut nama Allah dan sifat Allah itu yang disebut dengan zikrullah fa innahu syifa karena itu adalah syifa. Apa arti syifa? Obat. Wa iyyakum wa dzikran nas jauhi oleh kalian Hindari oleh kalian menyebut-nyebut orang. Apalagi namanya disebut. Plus keburukannya. Namanya apa itu teh? Gibah. Hindari menyebut-nyebut nama orang, kelakuan orang, karakter orang. Fa daun. Karena itu adalah penyakit. Zikrullah lawannya adalah zikrun nas. Zikrullah menyebut nama Allah. Zikrun nas menyebut nama orang, nama manusia. Kalau menyebut nama Allah pasti seluruhnya baik. Nggak ada sesuatu yang buruk bagi Allah. Nggak ada orang yang menceritakan tentang Allah tapi menceritakan keburukannya. Allah itu zalim ya. Allah itu nggak adil ya. Mungkin ada satu dua tapi orang itu mah udah kebangetan banget tapi rata-rata kalau orang menyebut Allah baik nama atau sifatnya pasti yang yang baik-baik. Tapi ketika orang menyebut nama manusia umumnya yang apanya? Yang buruk-buruknya. Gibahlah nama. Itu penyakit. Berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ungkapan para sahabat itu lahir dari pengalaman spiritualnya, ya. Kata Mu'ad, ما شيء عذاب الله من min zikrillah tidak ada sesuatu pun yang lebih bisa menyelamatkan kita dari azab Allah selain zikrullah. Zikrullah itu sesuatu yang paling bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Sesimpel itukah? Ya, sesimpel itu. Tapi bagi orang yang mengamalkannya akan faham. Kenapa zikrullah itu perkara yang paling bisa menyelamatkan kita dari azab Allah karena efeknya yang besar yang ditimbulkannya. Zikrullah menyebabkan hati tenang. Zikrullah seluruh kecenderungannya kepada Allah dan kepada apapun yang Allah cintai. Zikrullah benteng dari seluruh yang Allah murkai. Zikrullah itu menyebabkan setan lari dari orang tersebut lari sejauh-jauhnya. Jadi efek dari zikrullah inilah yang menyebabkan orang itu selamat dari murka dan azab Allah. Makanya Muad bin Jabal menyatakan tidak ada suatu pun yang bisa lebih menyelamatkan kita dari azab Allah dibandingkan zikrullah. Bahkan coba kita kena bingit dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu main. Kata Ibnu Abbas, "Lam yadir ahadun fi tarkillah illa man ghalaba ala aqlih." Tidak ada seseorang pun yang dianggap dimaklumi untuk tidak berzikir kepada Allah. Selain orang yang akalnya sudah dikalahkan. Dia tidak lagi menggunakan akalnya. Tapi dia menggunakan hawa nafsunya. Jiwanya. Dan ingat Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah yang menciptakan jiwa kita Allah juga yang memberikan karakter khas bagi jiwa kita. Allah yang mengetahui tentang sifat dari jiwa kita. Allah menyatakan inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya jiwa kita itu Pasti, pasti, pasti Allah menekankan tiga kali kepastian Pasti, pasti, pasti Memerintahkan kepada keburukan An-nafas di sini maknanya hati Hati maknanya akal Akal, nafas, kalab itu sinonim Kata Allah, sungguhnya jiwa kita, hati kita ammaratun Pasti, pasti, pasti memerintahkan kepada keburukan. Dari mana tiga kali kepastian ini? Pertama adanya huruf inna. Inna disebut huruf taukid. Makanya diartikan sesungguhnya, sungguh-sungguh benar-benar. Inna nafsa yang keduanya ada huruf lam taukid la ammaratun la-nya dibaca pendek jangan panjang. Kalau panjang jadi sebaliknya. Harusnya la ammaratun benar-benar memerintahkan terus dibaca panjang. La ammaratun. Jadi artinya apa? Tidak. Harusnya pasti ini tidak. Sedikit salah bahasa artinya bertolak belakang. Ada huruf la lam taukid dibaca pendek la ammaratun. Jadi ketiga pakai pakai segat mubalaghah ammaratun. Ya. Tadinya dari amaro isim failnya amir. Amir itu yang memerintahkan. Nah, pemerintah disebut amir ya. Amir itu yang memerintah. Kalau perintahnya sekali dua kali. Tapi kalau terus menerus tidak kenal henti. Maka diungkapkan dengan ungkapan ammar. Ammar. Artinya merintahkannya terus-terus. Ya ada inna, ada la, ada ammar. Plus adanya huruf tak marbutoh di akhirnya ammaratun itu lil mubalaghah juga empat ketang bukan tiga. Empat kali penekanan. Sesungguhnya hati kita, hati manusia, jiwa kita yang kosong, kosong dari ilmu, kosong dari daya, selalu memerintahkan kepada keburukan, keburukan, keburukan. Maka kalau ada orang yang mengatakan ikuti kata hati, keliru bertolak belakang dengan ayat. Hati selalu merintahkan kepada keburukan. Kecuali ilmu yang sudah mengisi rongga hati tersebut, maka ilmunya yang diikuti ilmu dari Quran dan Sunnah. Quran Sunnahnya yang diikuti bukan hati yang kosong dari ilmu dari Quran Sunnahnya. Jangan ikuti kata hati, ikuti kata Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena Allah sebagai pencipta hati yang memberi karakter kepada hati, yang maha mengetahui karakter si hati, Allah menyatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hati kita, jiwa kita selalu memerintahkan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh kepada keburukan. Jangan biarkan hati kita kosong dari ilmu nanti akan membawa kepada keburukan ditambah dengan bisikan setan yang tadi dijelaskan ya nah jadi berkata Ibnu Abbas tidak ada seorang pun yang dimaklumi untuk tidak berzikir kecuali akalnya tidak berfungsi akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya ditambah dengan adanya bisikan setan maka orang tersebut dimaklumi tidak zikir jauh. Oh, pantas orang itu nggak pernah berzikir ya. Sebab akalnya sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, oleh bisikan setan yang mengisi relung hatinya tersebut ya. Berkata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ini hebatnya berzikir. Kata Abdullah bin Amr, "Zikrullah subhanahu wa ta'ala bil ghuduwi wal 'ashi." Afdalu min hatmi suyu fi sabilillah wa i'ta'il mali suha. Kata Abdullah bin Amr bin As, berzikir kepada Allah setiap pagi dan petang lebih utama daripada menghunus pedang di jalan Allah atau memberikan seluruh harta di saat ada kebahilan di dalam diri kita. Kita sedang bakhil, tapi kita infak seluruh harta itu gede banget pahalanya. Terus menenteng senjata untuk berperang di jalan Allah gede banget pahalanya. Tapi Allah bin Amr bin As menyatakan Zikir kepada Allah setiap pagi dan petang itu lebih utama dari dua amalan yang barusan. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, al zikru ta'atullah, faman lam yutih lam yadhkurhu wa in aktsara tasbih wa tahlil wa qira'at al-Qur'an." Kata Sa'id bin Jubair, zikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Maknanya, maknanya ini yang disebut dengan zikir dengan seluruh anggota badan. Setiap amalan yang Allah perintahkan setiap ibadah dan amal soleh, walaupun mulutnya terkatup, tidak berbicara apapun, tapi dia anggota badannya melakukan amal soleh, melakukan perintah Allah, itulah zikrullah. Hakikat zikrullah adalah ketaatan kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah, dia tidak akan berzikir kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah, dia tidak dianggap berzikir kepada Allah. Sekalipun dia memperbanyak tasbih, tahlil, dan bacaan Al-Quran. Lisannya tasbih, tahlil, membaca Al-Quran. Tapi perbuatannya tidak mentaati Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Itu amalan yang dilakukan oleh anggota badannya walaupun mulutnya bertasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar baca Al-Qur'an setiap berjalan kemana-mana baca Al-Qur'an tapi perintah Allah diabaikan larangan Allah dilanggar orang itu hakikatnya tidak berzikir kepada Allah siapa yang tidak mentaati Allah berarti dia tidak berzikir kepada Allah Hakikat dari zikir dan aplikasi nyata dari zikirlah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata Sa'id bin Jubair. Berkata Mujahid rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, لا يكون ذاكر الله تعالى كثيرا حتى يذكره قائما وجالسا ومضطجئا. Tidaklah seseorang disebut berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak sehingga dia berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau bergelar Syekhul Islam pada zamannya. Syekhul Islam adalah gelar yang diberikan kepada ulama yang menguasai seluruh seluruh seluk beluk ilmu syariat. Hafal lebih dari sejuta juta hadis dengan sanadnya bukan hanya matannya. Setiap Syekhul Islam dia bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Kalau ahli sejarah disebut dengan sebutan muarikh Ahli hadis disebut muhadis, Ahli fiqih disebut faqih. Ahli nahu disebut nuha atau nahwi kalau tunggalnya. Kalau menguasai seluruh seluk-beluk ilmu syariat disebutnya Syekhul Islam. Yang bergelar Syekhul Islam di antara Imam Sufyan ats Berkata Imam Sufyan ats kulli syai'in uqubah wa uqubatul arifi billah inqita'uhu anil mungkin oleh kita tidak terhayati karena levelnya masih jauh kata Imam Sufyan tsauri segala sesuatu itu ada azab ada sanksinya dan sanksi yang teralami oleh orang yang mengenal Allah adalah terputusnya dia dan zikir kepada Allah. Azab yang terberat bagi seorang mukmin adalah hilangnya hidayah untuk berzikir kepada Allah. Kesehariannya tidak berzikir kepada Allah Azza sehingga merasa jauh, jiwanya garing, gersang, keras. Dan itulah hukuman terberat bagi seorang mukmin ketika di dunia. Berkata Sahal bin Abdullah Sahal bin, Adu, bin Abdullah Tasturi ini dikenal sebagai orang ahli ibadah Sejak muda, sejak remaja Sejak bujang Dia nggak pernah lewat tahajud setiap malam Dia tidak pernah melewatkan saum sunnah di siang hari Al-Quran itu sudah nempel di bibirnya Ketika ditanya kenapa semuda itu masih remaja, belum nikah, belum punya anak, sudah rajin ibadah seperti itu, dia menjawab apa? Dia menjawab, aku ingin menjaga calon anakku di dalam tulang sulbiku aku membawa dia mendekat kepada Allah sejak dia berada dalam tulang sulbiku sampai kelak Allah mengeluarkannya menjadi sesosok makhluk yang namanya manusia Sejak mulai dari dalam tulang sulbinya masih dalam bentuk sperma dibawa mendekat kepada Allah maksud dibawa ibadah dan aku berharap kelak anakku lahir sebagai seorang abid kepada Allah maksud Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menerangkan apa kewajiban pertama bagi seorang ayah atau ibu kepada anaknya Kewajiban pertama dan utama adalah memilihkan calon ayah dan calon ibu yang soleh dan solihah. Sebab ada unsur genetika mungkin. Dan kelak anak tersebut di bawah asuhan orang yang kaya gimana akan dibawa kemana. Itu hak pertama bagi setiap anak. Sebelum anak itu lahir, Sebelum diketahui siapa ibunya atau siapa bapaknya, dia sudah memiliki hak atas setiap orang tuanya. Haknya itu apa? Dipilihkan calon ibu dan calon ayah terbaik bagi anaknya. Maka kalau ada ikhwan dan akhwat memilih pasangan hidup hanya dari aspek duniawi, lihat kekayaannya, lihat fisiknya cantik atau gantengnya, tidak melihat agamanya, dia sudah mengabaikan hak anak atas dirinya. Dia sudah mengabaikan kewajiban dia yang utama kepada anak-anaknya. Dia nggak peduli anaknya kelak lahir dari orang orang yang kaya bagaimana dan dia tidak peduli kelak bila anak itu lahir diasuh oleh orang yang kaya bagaimana dia nggak peduli yang penting kepentingan kepentingan dirinya aja tersalurkannya yang penting kasep yang penting gelis yang penting happy nggak peduli kelak anak itu akan kaya ibunya atau kaya bapaknya dia nggak peduli oleh karena itulah sejak mulai milih pasangan dan salah dalam milih dia sudah berdosa kepada anaknya. Salah Tasturi menyatakan ma'arifu maksiatan akbah min nisyani rabbi tabaraka wa ta'ala. Aku tidak mengetahui satu jenis kemaksiatan yang lebih buruk dibanding melupakan Allah Azza wa Jalla. Sahalat Asturi menyatakan kemaksiatan terburuk itu tidak berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah penjelasan para sahabat dan para ulama. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis zikir plus tingkatan manusia di dalam berzikir. Ada empat tingkatan manusia di dalam berzikir sekaligus empat jenis zikir. Kita nanti lihat kita masuk ke dalam golongan manusia yang mana nah dalam dalam hal berzikir kepada Allah ini. Terus mungkin selama ini kita tahu dengan berzikir hati menjadi apa? Menjadi tenang. Tapi kenapa banyak orang ketika resah, gelisah, stres, depresi, sedih, risau, galau, dia berzikir dengan lisannya tapi hatinya tetap saja tidak tenang. Ada yang begitu? Banyak. Para Quran menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan berzikir kepada hati menjadi tenang. Kata Nabi SAW ketika orang masuk dalam majlis pengajian seperti ini dia akan tenang hatinya. Tapi betapa banyaknya orang yang hadir ke dalam majlis hatinya tetap resah malah lebih resah daripada sebelumnya. Quran menyatakan demikian, hadis menyatakan demikian. Kok realitanya tidak demikian? Apa yang salah? Nah, kita akan bisa menjawab pertanyaan itu ketika membahas poin yang berikut ini ya. Adapun tingkatan zikir yang pertama. Kamis depan kita bahas. Sekarang mah sudah sampai di sini, waktu untuk menjelaskan dianggap cukup dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawabnya. Pas seru-serunya Duh ini mas surat atau Ustaz Ya Ada pertanyaan dari Pak Eka Bismillah Ustaz Bagaimana halnya dengan kajian yang diadakan di hotel Apakah tetap rahmat Allah akan turun Pak Eka Pak Eka ternyata Pak Eka Kota Baru Iya Pak Eka Kota Baru Biasanya datang ke sini. Ada ya. Bagaimana dengan pengajian yang diadakan di hotel? Apakah juga tetap dapat rahmat Allah Azza wa Jalla? Pertama, kalau secara sengaja memang diadakan di hotel plus berbayar. Nanti ada konsumsi parasmanan sesuai dengan bayaran yang kita bayar. Otomatis orang-orang yang tidak punya nggak bisa hadir ya. Otomatis orang-orang yang tanya ingin tidak bisa datang. Maka yang seperti itu tidak boleh. Kalau saya diundang untuk seram di hotel dengan format seperti itu nggak mau, nggak akan hadir. Suruh di masjid biar semua orang datang. Atau boleh di hotel tapi bebas semua orang datang dikasih konsumsi gratis mau. Itu yang pertama. Kedua, adapun kalau umpamanya ada satu instansi swasta ataupun negeri lebaran, eh, lebaran liburan, karyawannya dikasih liburan oleh eh, dengan biaya dari perusahaan atau ada tunjangan setengahnya bayar sendiri setengahnya ditanggung perusahaan liburan sekeluarga di hotel nah daripada diisi dengan hal-hal yang tidak karu-karuan lalu diisi dengan pengajian mengundang ustaz jadi pengajian itu diadakan di tengah-tengah masa liburan, liburan keluarga daripada nyanyi, daripada uh, permainan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya lebih baik diadakan kajian tanya jawab gitu ya. Apalagi umpah dua hari Sabtu Ahad diisi empat kali atau tiga kali kajian dengan mengundang dua atau tiga ustadz. Itu jauh lebih manfaat. Maka boleh tidak apa-apa. Karena tidak meng kotak-kotakan atau men, uh, mengklasifikasi orang tidak. Itu mah khusus untuk orang-orang yang akan ikut dalam acara liburan tersebut khusus keluarga dari karyawan tersebut. Adapun kalau orang lain mau datang silakan dan mereka menyediakan konsumsi cuma kapasitas tempat terbatas umpamanya maka boleh. Nah kalau diundang kepada yang begitu Asal kosong jadwalnya, insya Allah saya mau. Gratis, nggak perlu dibayar. Asal kontak, telepon, tempat, beres. Datang sendiri nggak perlu dijemput pakai helikopter. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, apakah ancaman mengamalkan zikir-zikir yang tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun am, amalannya baik? Apakah ancaman mengamalkan zikir-zikir yang tidak sesuai syariat? Zikir itu ada dua, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Adapun zikir yang muqayya, eh, yang mutlak, itu zikir yang tidak dibatasi oleh apapun. Jumlahnya, lafadznya, momennya, tempatnya, itu boleh dengan zikir apa saja, berapa saja jumlahnya, di mana saja, sedang apa saja boleh, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, pakai mobil, pakai motor, diangkut, di taksi, di uh, taksi online boleh bebas. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Ulil albablah orang yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Boleh dalam keadaan apa saja itu disebut dengan zikir yang mutlak. Boleh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ratusan kali, ribuan kali sedang berjalan, sedang berduduk, sedang berbaring dibolehkan. Itu disebut zikir yang mutlak. Tidak harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Aisyah radhiyallahu an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli syai'in min sya'nihi أو ah, ah, fi kulli syai'in min syani au fi kulli ahyani. Nabi Sallallahu Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Bebas mutlak. Itu disebut zikir yang mutlak. Kedua, zikir yang muqayyad. Muqayyad itu terikat. Baik, baik oleh waktu seperti zikir pagi dan petang. Atau oleh amalan seperti Masuk WC, keluar WC. Mau tidur atau bangun tidur, keluar rumah atau masuk rumah, naik kendaraan. Itu muqayyad. Muqayyad terikat dengan amalan tersebut. Nggak bisa umpamanya Bacaan mau tidur kita baca ketika duduk di majlis ta'lim. Pas duduk bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ahya. Ngorok dia selama ngajinya <laughs> ya. Nggak pas. Itu tidak boleh dibaca di momen lain. Hanya mau tidur. Masuk ke WC. Hanya mau ke WC. Jangan sampai masuk ke masjid baca doa ke WC. Ya. Itu disebut dengan zikir muqayyad. Muqayyad itu sudah ditentukan dari sononya dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah. Menambahnya, menguranginya dan merubahnya lalu dianggap bagian dari agama, maka berarti merubah agama ini. Maka yang muqayyad ini tidak boleh ya. Kalau dilakukan gimana? Pertama, tidak dianggap ibadah karena Nabi SAW menyatakan man amala amilan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi nggak ada contoh dariku itu tertolak, nggak dapat pahala, tidak dianggap ibadah, ya. Kedua, diadab. Nabi SAW bersabda, iya kum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan. Di zaman nabinya itu perkara agama itu tidak ada, lalu oleh dia diada-adakan. Termasuk merubah doa dan zikir yang dicontohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyelisihi sunnah Nabi. Allah mengancam dari ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia atau azab yang sangat pedih di akhirat nanti ya. Maka terlarang. Ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam." Apakah zikir pagi itu harus sebelum terbit fajar? Kalau sebelum terbit fajar masih malam, zikir malam dong, ya. Setelah terbit fajar. Bolehkah niat menuntut ilmu dalam majelis diniatkan pula untuk terapi ruqyah dan sihir? Karena saya pernah merasakan dahsyatnya majlis ilmu. Pertama datang ke sini, saya kondisi mendengarkan Ustaz dengan sakit kepala, hebat, saya sehat sekarang. Alhamdulillah. Ini inta ihwan tahawat. Ini bukan yang pertama ya. Salah satu di antara terapi gangguan sihir, gangguan jin, apapun bentuknya, santet, teluh, eh, guna-guna, dan yang lain-lainnya, itu salah satu di antara jenis syair Banyak terapinya, salah satu terapinya adalah hadir ke majlis pengajian seperti ini. Karena setan dari kalangan bangsa jinnya nguntit ikut datang ke sini. Nah orangnya diisi dengan tauhid, diisi dengan ilmu. Itu luar biasa benteng yang luar biasa. Dan itu memberi efek yang sangat besar. Jadi ada banyak kasus seperti itu. Di antara ada salah satu ikhwan, mungkin sekarang ikhwan itu hadir di sini ya. Waktu mudanya dia itu genit. Dia pasang susuk. Untung bukan katel. Susuknya itu berupa emas. Datang ke dukunnya, ditekan ke keningnya hilang. Sejak saat itu dia dikejar-kejar oleh para wanita. Mungkin mau nagih hutang gitu ya. ah, gitu. Sampai akhirnya dia belajar Islam. Dia ikut hadir di pengajian. Di antara pengajian tauhid. Kalau datang dulu ya selalu di depan. Kalau sekarang entah di mana. Di belakang apa? Sudah di depan. Ya, suatu saat merasakan sesuatu yang dipijit-pijit, pluk, ada sesuatu yang jatuh dari keningnya. Setelah dilihat ternyata oh ini emas yang dahulu waktu remaja pernah ditanam di sini. Keluar dengan sendiri. Nah ini salah satu di antara efek dari pengajian. Efek dari tertanamnya tauhid. Maka sejak saat itu para wanita pun berhenti mengejar dia. Melamar pun ditolak. <laughs> boleh diniatkan untuk itu? Boleh ya. Bagaimana hukum kerja menjadi pramugari tapi menggunakan hijab? Apa boleh gitu? Pakai sadar jadi pramugari, saya pikir belum pernah ada ya. Maskapai Saudi juga tidak begitu. Pertama, boleh. Kalau seluruh penumpangnya wanita. Kan nggak mungkin ya. Sebab dia harus tampil di hadapan laki-laki, harus acting gitu ya. Dengan acting yang laki-laki yang tipis iman bisa menggoda. Oleh karena itu, ikhwan yang naik pesawat pasti ada peragaan bagaimana cara menyelamatkan diri di pesawat kalau terjadi sesuatu. Jangan lihat pramugarinya lah, udah aja lihat keluar jendela itu lebih asik pemandangannya di sana. Jadi tidak boleh karena tampil di hadapan laki-laki itu namanya tabarruj. Berkata Mujahid, "Idza kanatil mar'atu tamshi baina yadi rijal fadzalika tabarruju jahiliyah fana Allahu an Bila seorang wanita tampil di hadapan laki-laki, berjalan di hadapan laki-laki secara sengaja, itulah yang termasuk tabarruj jahiliyah dan Allah melarang hal itu. Terus pasti safar terus kan ya tanpa mahram kecuali kalau mahramnya pilotnya cinlok Ustaz, ya. dari Denny di Lampung Tengah, apakah dibolehkan kita berzikir setelah sholat fardu melanjutkannya sambil berjalan pulang ke rumah? Ya, kita pernah membahas salah satu di antara cara setan menggoda manusia. Ketika manusia sholat, setan datang untuk mengingatkan orang itu tentang urusan dunia yang tadinya tidak keingat. Kamu tuh setelah sholat punya urusan ini, ini, ini. Makanya dalam sholatnya difikirkan selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia langsung pergi untuk mengurus urusan yang tadi dibisikkan oleh syaitan. Dia melupakan zikir. Di salah satu di antara godaan syaitan laknatullahi alaih. Kenapa? Karena zikir pada sholat hebatnya efek Eh, baiknya itu luar biasa. Siapa orang yang berzikir pada sholat. Dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosanya terampuni dan pahalanya amat sangat besar. Kita pernah bahas hal itu ketika membahas kitab Bulughul Maram ya. Maka setan berupaya agar manusia tidak memiliki keinginan untuk berzikir seusai salat. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali lakukan? Keluarkan HP. Ya, ngecek tadi ada vibrasi drut gitu ya. Akhirnya chatting dia. Bukannya berzikir kepada Allah Azza. Makanya bagusnya ketika sholat silent jangan getar. Kalau getar pasti nggak ngeganggu apa tidak? Iya. Begitu dulu. Nah, ini SMS atau WA atau BB apa lain apa Instagram, apa Fed, atau apa medsos yang dia miliki. Mesti mikir, ah jangan-jangan si Anu, jangan ah. Akhirnya kepikiran. Nggak mengganggu orang lain karena orang lain nggak kedengar bunyi, tapi dia terganggu karena ada vibrasi tadi, ada getar tadi. Sailan atau matikan itu jauh lebih selamat. Setelah itu zikirlah dahulu. Jangan dulu dilihat HP. Setelah beres zikir, doa baru silakan lihat ya. Jadi orang yang seperti adalah orang yang tergoda oleh setan. Kecuali apabila kita ada kondisi yang darurat. Selesai sholat kita harus langsung pergi. Karena ditunggu umpamanya oleh kereta, oleh pesawat, oleh travel yang waktunya sudah fix nggak bisa ditunda ya kalau terlambat bisa hangus tiketnya ya maka begitu salam kanan ataupun kiri langsung bangkit sambil berzikir sambil berjalan atau berlari maka itu kondisi yang membolehkan apa adapun kalau tidak ada keperluan apa-apa duduklah di sana Ustaz ibu saya murtad innalillahi sebelumnya dia mualaf apa benar pintu maaf Allah tertutup tidak tertutup masih terbuka kalau dia taubat lagi masuk Islam lagi diampuni lagi dosanya jadi pintu taubat tidak tertutup sebelum dua hal ini teralami oleh manusia pertama sebelum apa sakarat Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat setiap hamba sebelum dia sakarat. Kalau sudah sakarat baru taubat nggak bisa. Kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di mana? Di timur. Nah, kalau dua itu belum terjadi, pintu tobat masih terbuka bagi siapapun Termasuk bagi orang yang terkafir sekalipun ya. Ada orang yang paling jahat kepada umat Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Ah, dia sangat-sangat jahat, kemudian tobatnya masih diterima ya. Bagaimana kita harus bersikap kepada beliau? Pertama, dakwahi nasihati secara lembut. Kedua, tetaplah tunjukkan kemuliaan akhlak kepada ibu. Tetap taat tetap patuh, tetap ber, berbuat baik selama ibu tidak mengajak kepada kekufuran. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma sahibhuma fid dunya ma'rufa kalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu tentang ilmu, jangan ditaati. Tapi perlakukan kedua orang tuamu secara baik di dunia. Ajakan buruknya tolak, tapi cara menolaknya wajib dengan cara yang baik ya. Tunaikan kewajiban kita sebagai anak kepada seorang ibu walaupun ibunya kafir dan tetaplah dakwahi dan tetaplah doakan semoga Allah menurunkan hidayah. Terakhir ya. Terakhir yang gampang dan sedikit. Ustaz bagaimana mengambil ilmu dari Ustaz di sini sebut namanya saya nggak baca, saya nggak kenal, jadi nggak tahu ya. Ustaz bagaimana dalam pemilu harus golput apa memilih? Kan sudah kemarin, telat. Ini percuma dijawab juga, sudah berlalu. Ustaz. Ya. Dari Pak Erwin yang sekarang ada di Masjid Al-Uhwa. Bagaimana jika setelah menunaikan sholat berjamaah di masjid, ada majelis ilmu yang diselenggarakan DKM masjid tersebut? Dan yang memberikan tausiahnya adalah orang-orang yang saya tahu tidak berilmu atau orang-orang yang menyelisihi sunnah. Untuk menjaga agar tidak terkena subhat dari apa yang disampaikan, saya memilih duduk di, di paling belakang sambil membaca Al-Quran dengan suara lirih. Apakah yang saya lakukan itu salah? Syukron. Ya itu bisa menimbulkan fitnah, nggak boleh. Siapapun ustadznya, kalau dia lagi ceramah ada yang baca Al-Quran, itu nggak nggak beradab tidak boleh kalau mau ya udah pergi saja dari sana tinggalkan ya dan saya yakin tidak tidak dilarang tidak ada aturan wajib siapa yang sholat sini wajib ikut tausiah siapa yang keluar di, di, dijaga ada yang begitu nggak ada ya kecuali kelompok tertentu ada tuh ya jadi jangan seperti itu Lebih baik sudah pulang saja Daripada duduk membaca Al-Quran di sana Nanti akan menimbulkan fitnah ya Cukup sampai di sini InsyaAllah kita jumpa kembali Kamis yang akan datang Subhanakallahum bihamdika Asyadu an la ilaha ila ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh